قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Baik, kita lanjut pembahasan tinggi wanita. Lagi pembahasannya apa? Manfaat menikah ada berapa? Itu Berarti masih kurang tiga lagi. kurang empat lagi. Coba, lanjut dua lagi. manfaat menikah. Jadi nomor tujuh baca ulang. Manfaat meningkat. tujuh Mendapat pahala dari perbuatan jima yang halal. Mendapatkan pahala dari perbuatan jima yang halal. seperti mana disebutkan kemarin, wa idza wada'a fil halal karena lautan sebelumnya kalau kita melakukan hubungan intim diletakkan pada yang halal dapat pahala kalau diletakkan pada yang tidak halal maka mendapatkan dosa yang kedelapan mencintai apa yang dicintai Rasulullah seperti yang tertuang dalam sabdanya dijadikan cintaan itu di antara urusan dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita dijadikan kecintaan untukku untukku di antara urusan dunia kalian di antara urusan dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita adalah minyak wangi dan wanita maka ditulis manfaat nikah nomor delapan menikah itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat dalam hadis ini dikatakan apa? Ubiba ilayya dunyakum ati wal nisa. Yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah kalau pakai minyak wangi. Kemudian yang kedua, yang disukai oleh Rasulullah SAW juga adalah wanita. Jadi ibu di sini dengan nikah, berarti keutamaannya adalah dengan nikah baru mendapatkan manfaat ini. Di sini juga disebutkan punya wangi. Namun kemarin kita sudah jelaskan kalau untuk ibu-ibu, ya, minyak wangi itu beda dengan untuk yang para pria gunakan atau bapak gunakan. Kalau untuk bapak gimana? Baunya itu keluar. Namun kalau untuk wanita, baunya tidak keluar. Namun seperti apa kemarin? Seperti memakai bedak. Maka wanita itu patungnya itu nampak pada warna, namun kalau laki-laki itu nampak pada bak. Kemudian yang kesembilan. Mendapatkan keturunan yang beriman, di mana akan menjadi pelindung dan penyepi kaum muslimin dan mengumumkan ampunan bagi kaum muslim. Mendapatkan keturunan yang beriman yang dapat menjadi pelindung Ya dan menjadi pelindung negeri-negeri kaum muslimin dan juga memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Jadi jajah nomor 9 menikah akan mendapatkan keturunan yang beriman akan mendapatkan keturunan yang beriman akan mendapatkan keturunan yang beriman untuk melindungi negeri untuk melindungi negeri kaum muslimin untuk melindungi negeri kaum muslimin dan untuk memintakan ampun dan untuk memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Kemudian yang sepuluh baik mengambil manfaat dari dakwah anak untuk mati surga. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Saw Alaihi Wasallam. Eh, mendapatkan manfaat dari syafaat dua anak apa anak saya itu? Anak. Anak terus. Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi Saw Alaihi Wasallam bahwa mereka dengan Nabi bersabda. Terus. Dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat telah. Masuklah kalian ke surga. Mereka berkata, Wahai Rabu, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk lebih dahulu. Lalu orang tua mereka pun didatangkan. Kemudian Allah berfirman, Mengapa aku lihat mereka juga tidak mau masuk? Masuklah kalian ke surga. Mereka berkata, Wahai Rabu, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk. Lebih dulu. Kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke surga bersama ayah atau orang tua kalian. ke 10 dengan meminta mendapatkan syafaat dari anak-anak dan nomor 10 dengan meminta mendapatkan syafaat dari anak-anak untuk masuk surga. Itu seharusnya hadis disebutkan dalam hadis disebutkan bahwa anak-anak diperintahkan untuk masuk surga. Bahwa anak-anak diperintahkan untuk masuk surga. Lantas mereka tidak mau, lantas mereka tidak mau. sampai bapak dan ibunya masuk surga terlebih dahulu. Sampai bapak dan ibunya masuk surga terlebih dahulu. Kemudian Allah berfirman kedua Udhul jannata antum hukum Masukkanlah Masuklah kalian Dan orang tua orang tua kalian ke dalam surga Masukkanlah kalian Masuklah kalian Dan orang tua kalian ke dalam surga diberikan ditulis hadis riwayat Ahmad salatnya hasan hadis riwayat Ahmad 11 memberikan ketenangan kasih sayang dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah. Memberikan ketenangan kasih sayang, sayang dan rahmat di antara suami istri serta manfaat lain yang hanya diketahui oleh Allah. oke Di pada yang sebelas dengan menikah memberikan sakinah ketenangan sakinah dalam kurung ketenangan koma mawakda kasih sayang dalam kurung kasih sayang dan rahmat dan rahmat dan masih banyak manfaat yang lainnya dan masih banyak manfaat lainnya yang hanya Allah yang mengetahui yang hanya Allah yang mengetahui sekarang beli judul yang baru mahram mahram ya al harramatu zawajuhunna Yang bisa mahram dalam kurung wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dan nah, nanti kita lihat di sini saking surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. 22, 22 sampai 24 disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Kesimpulannya kalian nanti dari nomor 1 dan sampai beberapa poin kita sebutkan. Sekarang tulis makrok ada dua macam. mahram ada dua macam. Yang pertama mahram muabbad. Yang pertama mahram muabbad. Muabbad. Yang kedua mahram muakkad. Yang kedua mahram muakkad. Tadi muakkad tadi dalam huruf mahram selamanya. Mahram selamanya. Jadi selamanya tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua tadi mahram muakkad dan eh, mahram apa? Muakkad pakai Q ya. Muhaqqaq M O A Q double Q O T dalam kurung makrom sementara makrom sementara Nah sekarang rinciannya rincian mahram muhabbat rincian mahram muhabbat tadi muhabbat apa selamanya atau selamanya tidak boleh dinikahi sama sekali nah dibagi dua terus dibagi dua dibagi dua yaitu mahram satu, mahram berdasarkan nasab. Mahram berdasarkan nasab. Yang kedua, mahram berdasar uh, eh, mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Nah sekarang dirinci lagi di bawahnya Makrob berdasarkan nasab ada tujuh Makrob berdasarkan nasab ada tujuh Berarti tujuh wanita ini tidak boleh dinikahi selamanya Nasab tahu nih, nasab Nasab dalam kurung keturunan Nasab dalam kurung keturunan Yang pertama Ibu dari jalur bapak ataupun ibu kita. Bapak ibu itu nomor satu apa? Ibu? Satu, almarhum atau para ibu Yaitu semua wanita yang memiliki hubungan nasab dengan seorang laki-laki karena kelahiran Baik dari jalur ibu ataupun ayah, nah, nenek Jadi ibu ataupun ayah kita ini bapak sama simbo. ini punya nenek lagi ke atas terus. Semuanya masuk dalam istilah ini. Terus seperti baik dari dari ibu ataupun ayah, nenek dan seterusnya sampai ke atas. Mereka adalah ibu kami. Iya, mereka adalah ibu kami. Jadi bukan hanya ibu kita, namun nenek ke atas, nenek dari bapak, nenek dari ibu ke atas, terus ini ke atasnya lagi masih ada lagi semuanya masuk. Kemudian yang kedua dibaca. Al-banat atau anak-anak wanita. Lanjut. Yaitu semua wanita yang dinasabkan kepada seorang laki-laki karena kelahiran. Yaitu anak perempuan kandungnya, cucu perempuannya, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian yang kedua anak perempuan sampai jalur ke bawah anak perempuan sampai jauh ke bawah ada cucunya ada cicitnya sampai beberapa tingkat di bawah semuanya jadi mahram nggak boleh dinikahi selamanya kemudian yang ketiga tiga al atau saudara perempuan dari jalur mana saja saudara perempuan dari jalur dari mana saja? Dari jalur mana saja. Terus yang ketiga, saudara perempuan dari jalur mana saja? Nanti jelasnya kita bawa lagi. Yang keempat, alamat Semua bunyi dari jalur ayat dan seterusnya sampai ke atas termasuk di dalamnya ibunya ayah dan ibunya ibu. Ya, kita kembali dulu. Tadi saudara perempuan dari jalur mana saja? Ini saudara perempuan kita. Ya, terus punya anak lagi. Apa kita sebut? Ini saudara perempuan. Terus punya anak lagi? Keponakan. Berarti yang ketiga ditambahkan saudara perempuan dan keponakan. kepada perempuan dan keponakan. Tapi nanti masuk ke enam dan tujuh. Terus yang keempat tadi, yang keempat apa tadi? Al-Ahmad. Al-Ahmad atau semua bibi dari jalur ayah. Nah, tulis semua bibi dari jalur ayah. Berarti saudara-saudaranya ayah semuanya masuk. Semua bibi dari jalur ayah. berarti saudara-saudara ayah semuanya masuk. Jadi ini bapak kita, ini saudara-saudara yang lain. Itu masuk dalam istilah amanah. Terus yang kelima. al atau semua bibi dari jalur ibu atau saudarinya ibu termasuk di dalamnya bibinya ibu termasuk di dalamnya bibinya ibu bibinya ibu ya Itu ditulis yang kelima yang kelima, tadi kan yang keempat bibit dari jalur ayah. Sekarang bibit dari jalur ibu. bibit dari jalur ibu. Termasuk apa tadi Pak tingginya itu yang tinggi ya Simbah berani dah. Ya. ini dari bibi punya ibu lagi kan? Ini bibi, ini ini simbol. Saya nih, ini simbol punya saudara lagi kan? Ya. Nah, dari jalur ibu lagi. Terus punya ibu lagi, berarti simbah kan? Ya. Simbah dari siapa? Simbah dari, dari ibu. Berarti jalan beda ibu berarti dengan ibu kita. Iya kan? Ini kan ini kan simbol langsung, ya toh? Nah, terus simbol ini punya saudara lagi. Nah, saudara simbol ini punya ibu lagi kan? Berarti ini punya ibu berbeda dengan kita lagi kan yang punya ibu gitu. Berarti beda ibu. intinya ibu kita juga berarti ibu oh iya betul intinya ibu kita terus terus termasuk juga itu saya tadi ibu ibu kita kemudian ibu ibu kita termasuk ibu ibu kita terutama ya kemudian yang keenam dan tujuh Krishna dan tunjuk dan FGC Banat al dan Banat al atau anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Itu berarti 6 dan 7 keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan dari saudara perempuan. Nah, yang di sini yang tidak termasuk haram ditulis. Baik baca lagi. Di bawahnya setelah ayat nomor 67 di bawahnya ada ayat kan di lomba lagi kaulai sabu tujuh orang tujuh wanita ini diharamkan tujuh golongan ini haram dinikahi selamanya menurut kesepakatan para ulama nah tujuh orang tadi tidak boleh dinikahi selamanya itu catatan tujuh wanita tadi tidak boleh dinikahi selamanya tujuh wanita tadi tidak boleh dinikahi selamanya Kemudian baca di bawahnya lagi. Ketahuilah wahai saudariku seiman, agar mudah mengenalnya, Maka kaidah dalam masalah ini adalah semua harta seorang laki-laki karena keturunan atau nasab dalam menikahi kecuali empat. Jadi semuanya pokoknya yang masih sedulur itu dilarang dinikahi. Ini sedulur langsung nih Itu orang menikahi kecuali empat, yaitu yaitu anak-anak perempuan pamannya, baik dari jalur ayah atau ibu, dan ya. anak-anak perempuan bibinya baik baik dari jalur ayah maupun ibu. Baik, jadi kesimpulannya ditulis tambah keterangan lagi di bawah untuk sepupu tidak termasuk mahram. Untuk sepupu tidak termasuk mahram. untuk sepupu tidak termasuk mahram. Sepupu itu gimana? Sepupu yang ini siapa? Tunggal apa? Ibunya saya saudaranya sama Nah, itu berarti masih sepupu. Itu bukan mah Walaupun dikatakan dulu walaupun dikatakan kerabat dekat namun tadi dikecualikan di sini yang sepupu berarti sepupu boleh dinikahi terakhir sampai di sini Allah ada pertanyaan nanti ada makhluk kata nikah dan ya, ada makhluk kata nikah nanti dibahas ada satu bahasa lagi di sini yang kita bahas tapi nanti minggu depan uh, malam Sabtunya kayaknya nggak bisa habis isya. Habis TPA? Pernah habis TPA ya? Sampai selamat pagi? Ya? Minggu depan berarti ya habis kita sampai selamat pagi Minggu depan toh? Malam Sabtu depan Ada lagi? Uh, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Dibagikan. ini. Besok tafsir ada seperti biasa nih. Jam